Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa وَذُرْ anahu wa anta wal furu'u la ta'shtabihu Dan domir yang rofa dan juga munfasil, itu ada ana yang mewakili mutakallim, Kemudian huwa itu mewakili roib, Kemudian anta itu mewakili mukhatab. Wal furu'u ya dan masing-masing tadi dari mutakallim, roib dan juga e, mukhatab itu memiliki cabang. Ya memiliki cabang. Dan wal furu'u la tashtabihu. Ya dan asalnya tadi dan juga cabang-cabangnya itu la tashtabihu. Ya tidak samar, tidak serupa. Artinya jelas. Kemudian wadun tisabin fin fisalin ju'ila ya dan domir yang nasab ya, dari domir munfasil itu dijadikan iya ya. Ya bentuknya itu adalah iya ya. Ya iya ya itu adalah domir nasab yang munfasil. Wattafri'u laisa muskila. Ya dan nanti iya ya itu memiliki cabang-cabang ya, cabang-cabang dan antara cabang-cabang itu laisa muskila. Ya artinya tidak ada kemuskilan atau tidak ada kesulitan untuk membedakan dengan yang cabang-cabang tersebut. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk subbab ini yaitu ad-dhamirul munfasilu ya yaitu dhamir munfasil artinya bait yang ke-61 dan 62 ini itu membahas mengenai dhamir munfasil taqaddama anna ad-dhamirul bariza qismani. Ya, taqottama annad dhamiral bariza qismani. Telah berlalu ya penjelasan bahwa domir yang bariz, ya domir yang tampak atau domir yang muncul, itu ada dua macam. Al-awwalu, ya jenis yang pertama, muttasilun, yaitu domir muttasil. Wa taqaddama, dan mengenai domir mutasil itu telah berlalu penjelasannya. Kemudian athani, ya jenis domir baris yang kedua, yaitu munfasilun, yaitu domir yang munfasil. Wahualladhi yubtada'u bihi. Ya, yang dinamakan dengan domir munfasil, itu adalah domir yang ya suatu kalam itu dapat dimulai dengan domir tersebut. Ya, artinya definisi ini kebalikan dari domir mutasil. Karena kalau domir mutasil itu wadud tisalin minhu ma la Ya, domir mutasil adalah domir yang tidak dapat digunakan untuk memulai kalam. Akan tetapi domir munfasil itu wahualladhi yubtada'u ubihi. Domir yang dapat digunakan untuk memulai kalam. Wa yaqa'u ba'da illa. Dan domir munfasil itu adalah domir yang dapat terletak setelah illa. Ke qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, humul aduwu fahdharuhum. Ya humul aduwu fahdharuhum. Ya Allah, Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat keempat, "Yahumul aduwu fahdarhum. Mereka itulah musuh yang sebenarnya maka ya waspadailah mereka. Maka di sini perhatikan ada hum yang di awal. Ya, yang kita jadikan pembahasan atau jadi titik pembahasan pada kali ini adalah hum yang di awal. Maka hum yang di awal itu adalah domir munfasil. Ya, kita melihat bahwa ini menjadi permulaan dari kalam ini. Wa qawlihi ta'ala, dan juga pada firman Allah ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-23, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu." Dan ya Rabbmu telah memerintahkan supaya engkau janganlah ya atau memerintahkan supaya janganlah engkau menyembah melainkan Dia. Maka perhatikan ada domir iyahu. Ya, iyahu itu berarti dapat kita simpulkan bahwa iyahu adalah domir munfasil. Mengapa? Karena iyahu itu dapat terletak setelah illa. Kemudian kita lanjutkan. Wayan qasimul munfasilu bihasabi mawaqi'ihi minal i'robi ila qismaini. Dan domir munfasil itu berdasarkan kedudukannya dalam i'rab itu dapat dibagi menjadi dua macam. Al-awwalu yang pertama ma yakunu fi mahalli raf'in yaitu dhamir munfasil yang menempati kedudukan rofa. Wathani ma yakunu fi mahalli nasbin. Dan yang kedua adalah ya domir munfasil yang menempati kedudukan nasab. Fa'ammal ladhi yakunu fi mahalli raf'in faqat fathna asyara domiron. Ya. Adapun ya domir munfasil yang menempati kedudukan rofa saja itu fathna asyara domiron. Itu ada Ya, 12 domir. Mushtarakatan bainal mutakallimi wal mukhatabi wal ghaibi alal wajahil ati. Yang ke-12 domir tersebut itu berserikat ya di antara mutakallim ya kata ganti orang pertama, kemudian mukhatab kata ganti orang kedua dan ghaib kata ganti orang ketiga alal wajahil ati. Ya. Mengikuti ya sisi-sisi yang akan dijelaskan berikut ini. al awalu yang pertama lil mutakallimi domironi. Ya, untuk domir munfasil yang mutakallim itu ada dua domir. Ya, ada dua domir. Apa saja itu? Ana lil mutakallimi wahdahu. Domir yang pertama itu adalah ana. Ana itu menunjukkan al-mutakallimu wahdahu. Itu kata ganti orang pertama yang tunggal. Ya mudahnya saya. Kemudian yang kedua wa nahnu. Ya domir mutakallim yang kedua adalah nahnu. Nahnu itu untuk apa? Lil mutakallimil mu'azzimi nafsahu. Ya, nahnu itu bisa digunakan untuk mutakallim yang mu'azzimu nafsahu. Yang mengagungkan dirinya. Artinya diri dari penutur. Ya, kadang kita dapati dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu Allah membahasakan dirinya dengan nahnu. Yaitu salah satu tafsirnya adalah Allah mengagungkan dirinya. Ya. Maka ya nahnu itu dapat digunakan seperti ini untuk mengagungkan dirinya walaupun yang berbicara tunggal. Au ya atau ma'ahu ghairuhu. Atau mutakalim tersebut, penutur tersebut, itu bersamanya ada orang lain. Ya, artinya tidak hanya sendiri, ya bisa jadi dua orang atau lebih. Ya, dan ini yang banyak kita kenal. Ya, nahnu itu artinya adalah kami. Ya, artinya eh, penutur itu bersama orang lain. Bisa jadi dua orang, tiga orang, atau lebih. Kemudian athani yang kedua, lil mukhotobi khomsatun. Dan domir munfasil, ya yang menempati kedudukan rofa, yang untuk mukhotob itu ada lima. Ya, lima lafad domir. Yang pertama, anta. Ya, anta. Engkau, ya, engkau seorang laki-laki. Lil mufradil mudakari Anta itu untuk ya, lawan bicara, ya, katakan di orang kedua, tunggal laki-laki. Ya. Mudah dipahami. Kemudian yang kedua anti. Anti itu lil muannatsati. Ya, anti lil muannatsati. Artinya untuk kata ganti orang kedua, tunggal dan wanita. Ya, maka ya itu sama artinya engkau tapi untuk wanita. Wa antuma lil mutsanna binau'aihi. Dan antuma yaitu untuk musanna. Untuk yang menunjukkan dua. Binau'aihi. Ya untuk kedua jenis. Baik untuk muzakkar maupun untuk mu'annath. Kemudian yang keempat wa antum li jama'ati dzukuri. Ya, dan antum itu untuk jamaah dan untuk Eh, laki-laki uh, untuk muzakkar. Artinya tiga atau lebih. Kemudian yang kelima wa antunna li jama'atil inafi. Dan antunna itu untuk jamaah, artinya tiga orang atau lebih, dan untuk mu'annas. Ya. Kemudian as yang ketiga, lil ghaibi khomsatun. Ya, untuk domir munfasil yang rofa, yang untuk goib, kata ganti orang ketiga, itu ada lima lafat. Yang pertama apa? Huwa lil mufrodi. Yaitu huwa ya untuk mufrad, artinya dia. Ya dia seorang laki-laki. Kemudian ada atau kita selesaikan dulu. Hiya yang kedua itu adalah lil muannatsati. Ya hiya itu untuk ghaib kata ganti orang ketiga tunggal dan wanita. Kemudian domir yang ketiga huma ya huma itu untuk lil musanna binauaihi yaitu untuk musanna dengan dua macamnya. Ya untuk yang menunjukkan dua dengan dua macamnya yaitu untuk mudzakkar dan muannats. Kemudian hum li jam'i dzukuri. Hum itu untuk jama, ya untuk tiga atau lebih dan untuk mudzakkar. Dan hunna li jam'il inasi. Dan hunna itu untuk jamak, yaitu tiga atau lebih untuk mu'annas. Kemudian kita baca ya catatan kaki. I'lam anna hunaka nau'aini ya nau'aini sebagai isim anna ya i'lam anna hunaka nau'aini minat domiri ma'rifatuhuma minal ahammiyati bi makanin ya jadi i'lam anna hunaka nau'aini minat domiri ma'rifatuhuma minal ahammiyati bi makanin ketahuilah ya bahwa di sana itu ada dua macam ya. Dua macam domir ya. Jadi ya ketahuilah ada dua domir yang mengenali kedua domir tersebut itu merupakan perkara yang penting. Artinya di sini akan dikenalkan dua macam domir yang penting untuk diketahui, untuk dikenal. Al-awwalu yang pertama yusamma domirol fasli. Ya, domir yang pertama itu adalah domir fasl. Wathani ya domir sya'ni. Ya, yang kedua itu adalah domir sya'an. Ya, jadi ada domir fasl dan domir sya'an itu ya penting untuk dikenal. Amma domirul fasli fa'adhkuruhu insya'allahu fi babi inna limunasabatin lahu hunaka. Adapun domir fasl, maka saya akan menyebutkannya, artinya Syekh Abdullah Al-Fauzan itu akan menyebutkannya insya'allah pada bab inna. Mengapa? Karena pembahasan itu sesuai di sana sesuai di bab inna untuk domir fasl. Wa amma domiru sya'ni fa'aktubu anhu hadihil sota Dan adapun domir sya'an, ya maka saya menuliskan ya, kesimpulan atau ringkasan terkait dengan hal tersebut di sini. Ya, kita masuk ke penjelasan domir sya'an. Domir sya'ni, ya domir sya'an, huwa dhamirun ya'ti fi sadri jumlatin ba'dahu tufassiru dalalatahu wa tubayyinul murada minhu. Ya. Domir sya'an itu adalah domir yang datang di awal jumlah. Ya, domir yang datang di awal jumlah. Di mana ya jumlah setelahnya ya, atau apapun yang datang setelahnya itu menafsirkan apa yang ditunjukkan oleh domir tersebut. Yang menafsirkan apa yang ditunjukkan oleh domir tersebut. bayyinul murada minhu. Ya, dan juga jumlah yang datang setelahnya itu menjelaskan apa yang dimaksud oleh domir tersebut. Contohnya bagaimana Ka'an yatahaddatha syakhsun anid dunya wa taqallubiha. Ya, contohnya adalah ada seseorang, ya, contohnya adalah ada seseorang yang berbicara mengenai dunia dan perubahannya. Ya, fayaqulu maka orang tersebut mengatakan hiyal ayyamu duwalun. Ya hiyal ayyamu tuwalun. Ya inilah hari-hari yang berkulir atau berputar. Ya, artinya hari-hari itu selalu berubah. Ya maka hiya yang ada pada hiyal ayyamu, ya tadinya hiya itu tidak jelas maksudnya apa. Ya. Kemudian datanglah ya kata berikutnya yaitu al ayyamu. Ya, artinya al-ayyamu itu menjelaskan apa yang ditunjukkan oleh hiya dan juga menjelaskan maksud dari hiya. Au yatahaddatsa ya bisa diatofkan kepada yang awal au yatahaddatsa akharu an suquti daulatin wa qiyamin ukhra atau ada orang lain ya sebagaimana ada orang yang lain itu berbicara mengenai jatuhnya suatu negeri dan juga berdirinya negeri yang lain. Fayaqulu, maka orang tersebut berkata, Innaha iradatullahi lati la ta'luha iradatun. Ya. Sesungguhnya itu merupakan kehendak Allah yang tidak dapat dilampaui oleh kehendak yang lain, artinya selain Allah. Ya. Maka perhatikan ada ha di situ, ya isim inna yaitu inna ha. Ya. Tadinya tidak jelas maksudnya inna ha itu apa. Ya, yang dimaksud ha itu kembali kemana. Nah, kemudian datanglah ya kata-kata berikutnya yang ya menafsirkan apa yang ditunjukkan oleh domir ha tersebut. Kemudian juga menjelaskan apa yang dimaksud oleh domir ha tersebut. Maka itu adalah domir sya'an. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah ta'ala, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, ya dialah Allah yang Maha Esa. Maka huwa tersebut ya itu menurut salah satu pendapat itu adalah domir sya'an dalam surat Al-Ikhlas ayat yang satu. Ayat yang pertama. Wa qawlihi ta'ala dan juga pada firman Allah ta'ala ya dalam surat Al-Anbiya ayat ke-97 fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru Ya fa idza hiya syakhisatun absarul ladina kafaru. Ya. Maka tiba-tiba ya terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Ya. Maka di sini perhatikan ada e, domir sya'an yaitu hiya. Ya hiya di situ masih belum jelas maksudnya. Namun di sini ada keterangan alal qawli bi annad dhamira fil ayataini dhamiru sya'ni. Ya mengikuti pendapat ya bahwa domir yang ada pada kedua ayat ini yaitu huwa dan hiya itu adalah domir sya'an. Kita lanjutkan di halaman berikutnya. Wa summiya dhamiru sya'ni dan domir yang seperti itu dinamakan sebagai domir sya'an li'annahu yarmuzu lisya'ni. Ya, li'annahu yarmuzu lisya'ni. Ya, karena domir tersebut itu menandakan atau menunjukkan sesuatu. Apa sya'an yang dimaksud? Wal muradu bihi yang dimaksud sya'an sesuatu tadi adalah Matmunul kalamil ladhi yuridul mutakallimu an yatahaddatha anhu. Ya, matmunul kalamil ladhi yuridul mutakallimu an yatahaddatha anhu. Yaitu kandungan, ya pembicaraan, yang penutur itu menginginkan untuk mengucapkannya. Yang mudahnya adalah kandungan pesan yang ingin disampaikan oleh penutur wa yusamma domirul qissati. Ya dan juga dinamakan sebagai domir qissah. Apa maksudnya? Ai almas alatul lati tanawalahal kalamu. Yaitu permasalahan yang ya diambil atau terkandung dalam suatu kalam. Ya, ini adalah ya ringkasan mengenai domir sya'an wa ahkamuhu takhtalifu an ahkami ghairihi minat domairi. Dan hukum-hukum yang berlaku untuk domir sya'an itu berbeda dengan hukum-hukum domir yang selain domir sya'an. Ya, artinya cukup istimewa karena do, e, domir sya'an ini itu hukum yang berlaku baginya itu berbeda. Wa min ahammiha mayali Ya, dan di antara hukum-hukum yang paling penting yang berlaku bagi domir sya'an itu adalah sebagaimana berikut. Al-awwalu, ya hukum yang pertama, auduhu ala ma ba'dahu. Ya, ini paling penting, ya. Bahwa domir tersebut itu kembalinya itu kepada lafat yang setelahnya. Ya, Berarti bukan kembali, tapi di sini kembalinya itu kepada lafat yang setelahnya. Wa qa'idatut dhamiri an ya'uda 'ala ma qablahu. Padahal padahal ya kaidah dasar domir ya hukum asalnya yang namanya domir itu kembalinya kepada lafat yang sebelumnya. Artinya lafat yang telah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi untuk domir sya'an itu auduhu ala ma ba'dahu. Ya, kembalinya itu kepada lafat yang setelahnya. Athani yang kedua, annahu la buddha an yakuna mubtada'an awisman linasikhin. Ya. Dan domir sya'an ini itu pasti berupa mubtada. Ya, pasti berupa mubtada atau isim untuk nasih Ya, contohnya tadi isim inna. Yang jadi kalau tidak mubtada yang menjadi isim untuk nasih nasikh. itu yang ketiga anna mufassirahu la yakunu illa jumlatan. Ya, anna mufassirahu la yakunu illa jumlatan dan yang menafsirkan domir sya'an tersebut itu pasti berupa jumlah. Watakunu khobaron lahul ana au bihasabi aslihi. Ya, dan jumlah tersebut itu menjadi khobar bagi domir sya'an tersebut. Ya, ya sekarang atau ya mengikuti atau sesuai dengan aslinya. Kama lausabako binasihin. Ya, sebagaimana kalau didahului, atau kalau mas masbukun mungkin lebih tepat, kama lausubiqo binasihin. Sebagaimana, ya kalau jumlah tersebut itu uh, didahului oleh nasih. Ya, jadi kalau misalnya domir sya'annya mubtada, maka jumlah setelahnya itu khobar. Kalau domir sya'annya isim inna, maka ya bihasabi aslihi, sesuai aslinya. Ya artinya nanti jumlah yang menafsirkan tersebut menjadi khobar inna, dan seterusnya. Ar-rabi'u yang keempat, annahu mulazimun lil ifradi. Dan domir sya'an tersebut itu selalu dalam bentuk mufrad. Fala yuthanna wa la yujma'u. Maka domir sya'an itu tidak didatangkan dalam bentuk muthanna dan juga tidak didatangkan dalam bentuk jamak. Wal kathiru an yakuna lil mufradil mudzakkari. Dan kebanyakan domir sya'an itu datang dalam bentuk mufrad mudzakkar ya huwa tadi ya wa qad ya'ti lil muannatsi kama fil ayati walaupun terkadang datang dalam bentuk muannats sebagaimana dalam ayat tadi ya jadi terkadang datang dalam bentuk muannats sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an tadi yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat ke 97 Ya idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru. Ya di situ hiya. Yang mengikuti pendapat bahwa itu adalah domir sya'an. Walamma kana hadat domiru mukhalifan lil qiyasi. Ya dan sebab atau karena domir ini yaitu domir sya'an itu menyelisihi qiyas. Ya, artinya menyelisihi kaidah-kaidah dasar yang umumnya berlaku bagi domir. Ya, karena domir sya'an ini memiliki hukum yang berbeda dibandingkan domir yang lain. Artinya dia menyelisihi kias. Karena domir sya'an menyelisihi kias, ro'an nuhatu annahu la yanbaghil hamlu alaihi idha amkana ghairahu. Maka para ulama nahwu itu berpendapat ya bahwa tidak selayaknya didatangkan domir sya'an tersebut atau dalam membuat kalam itu sebaiknya tidak menggunakan domir sya'an. Ida amkana ghairahu. Ya jika memungkinkan ya menggunakan yang lainnya. Ya. Artinya ya karena kaidahnya itu berbeda Ya, sebaiknya tidak menggunakan domir tersebut. Kama dzakara dzalika benu Hisyamin fil Mughni. Ya sebagaimana ya hal tersebut dikatakan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Mughni. Ya, wallahu a'lam mungkin yang dimaksud Mughnil Labib. Ya, ashaf kata sabi'ata wa thalathina wa siti miatin. Ya. E, pada halaman 637. Wa saya wa saya ridulahu Ya dan akan datang ya penjelasan insyaallahu fi babikana. Ya penjelasan mengenai hal tersebut pada bab kana ya insya insyaallahu wa fi babi inna wa ghairiha. Dan juga pada bab inna dan juga selainnya. Ya, ini adalah akhir dari catatan kaki ini. Kemudian kita kembali ke atas. Wa hadha makna qawlihi ya dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa dzurtifa'in ila akhirihi yaitu dan domir yang rofa ya dan seterusnya ay al munfasilul marfu'u ana huwa anta wa hadhihi hiyal usulu Ya maksudnya adalah domir munfasil yang marfu yaitu ana huwa dan anta ketika domir ini adalah yang pokok ya atau asal dari domir marfu yang munfasil. Ya. Fa innal asla fid domiri indahum an yakuna limufradin mudhakkarin. Karena hukum asal bagi domir, ya menurut para ulama nahwu, itu adalah hukum asalnya domir yang pokok itu adalah domir yang mufrad dan mudzakkar. Sawa'an akana limutakallimin am mukhatabin am ghaibin. Ya sama saja baik itu untuk mutakallim kata ganti orang pertama atau am mukhatabin atau untuk kata ganti orang kedua dan am ghaibin ya kata ganti orang ketiga. Maka yang digunakan adalah mufrad mudzakkar. Maka mutakallim adalah anak. Kemudian mukhatab adalah anta. Ghaib adalah huwa. Wa ma dalla ala aktsara min wahidin dan domir yang menunjukkan akan yang lebih dari satu au dalla ala ta'nitsi atau domir yang menunjukkan akan sesuatu yang muannats fahuwa far'un maka domir-domir tersebut adalah domir cabang ya bukan domir pokok Walihada dan oleh karena itu lama dzakara malikinil usula ya walihada lama dzakara banu malikinil usula dan oleh karena itu ketika Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan pokok-pokok dari domir kola atau setelah berarti ya setelah Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan mengenai domir-domir yang pokok, kola beliau mengatakan wal furu'u la tashtabihu. Dan domir-domir yang cabang itu tidak samar atau tidak ya sulit untuk dibedakan. Ya, ai la tashtabihu bi ghairiha, artinya tidak serupa dengan yang selainnya. Fahiya bayyinatun Ya, artinya domir-domir tersebut itu jelas. Kemudian dilanjutkan wa ammal ladzi yakunu fi mahalli nasbin faqat dan adapun domir munfasil yang menempati kedudukan nasab saja fathna asyara domiron maka ada 12 lafat domir kullu domirin mabadu'un bi kalimati iya dan setiap domir tersebut itu dimulai dengan kata iya. Wahia kama yali. Ya, dan itu adalah sebagaimana yang berikut. al awalu yang pertama lil mutakallimi domironi. Untuk mutakallim, untuk kata ganti orang pertama itu ada dua domir. iya ya lil mutakallimi wahdahu. Iya ya itu adalah untuk kata ganti orang pertama yang tunggal. Ya, sendiri. Artinya saya. Wa iyana dan iyana lil mutakallimil mu'azzimi nafsahu. Ya, sama seperti tadi. Itu adalah untuk mutakallim kata ganti orang pertama tunggal yang mengagungkan dirinya. Ya, jadi seperti tadi bahwa Terkadang Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan domir nahnu yaitu untuk mengagungkan dirinya menurut salah satu pendapat au ma'ahu ghairuhu atau mutakallim tersebut itu bersamanya ada orang lain ya artinya dua orang atau lebih Athani yang kedua lil mukhatabi khamsatun untuk kata ganti orang kedua atau mukhatab ada lima lafat domir. Iyaka lil mufrodil mudhakari, ya iyaka itu untuk uh, eh, mufrod tunggal dan mudhakar. Iyaki lil mu'annafati, Dan iyaki itu untuk domir uh, eh, munfasil mukhatab yang tunggal dan mu'annaf untuk wanita. Iyakuma lil musanna binaw'aihi. Dan iyakuma itu untuk musanna untuk dua macamnya, artinya untuk mudzakkar dan mu'annath. Iyakum li jam'i Dan iyakum untuk jama' dan untuk mudzakkar. Iyakunna li jam'il inathi. Dan iyakunna untuk jama' dan mu'annath. Ya ini cukup jelas. Kemudian asalisu yang ketiga lil ghaibi khamsatun. Dan untuk ghaib kata ganti orang ketiga ada lima lafat domir. Iyahu lil mufradi yang pertama iyahu untuk mufrad ya tunggal dan muzakkar. Kemudian iyaha lil mufradati. Kemudian iyaha untuk mufrad untuk tunggal dan muannas iyahuma lil musanna binawaihi dan iyahuma untuk musanna untuk dua macamnya yaitu untuk muzakkar dan muannas. Kemudian iyahum li idzukuri iyahum untuk jamak dan muzakkar. Kemudian iyahunna li jam'il inathi ya untuk jamak dan untuk muannas. Ya, ini tidak terlalu sulit dipahami. Wa minal amthilati dan di antara contoh dari domir munfasil ya yang nasab itu adalah qauluhu ta'ala yaitu firman Allah ta'ala yaitu iyyaka na'budu ya dalam surat al-fatihah ayat kelima iyyaka na'budu hanya kepada engkau kami menyembah. Maka iyaka ini adalah domir munfasil yang menempati kedudukan nasab. Ya, mengapa dia di depan? Nah, itu pembahasan balago. Kemudian, wa qawluhu ta'ala, dan juga pada firman Allah ta'ala, ya, tapi pembahasan nahwu juga. Ya. Nanti akan ada pembahasan mengenai ya, sesuatu yang harusnya di belakang kemudian diletakkan di depan. Kemudian waqauluhu ta'ala dan juga pada firman Allah Ta'ala <clears throat> amara alla ta'budu illa iyyah. Ya amara alla ta'budu illa iyyah. Ya. Dia telah memerintahkan ya agar engkau tidak menyembah melainkan dia. Ya, dalam surat Yusuf ayat ke-40. Maka di sini ada lafat iyahu, ya lafat iyahu itu adalah domir ya munfasil yang menempati kedudukan nasab. Ya. Kemudian ah, di sini ada yang i'rabnya fa iyyaka maka lafat iya ke dalam iya kanak budu maf'ulun muqaddamun mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin. Adalah maf'ul yang didahulukan yang mabni dengan fathah yang menempati kedudukan nasab. Wathani yang kedua mabniyun alad dhammi fi mahalli nasbin. Yang iyahu ya tadi amaro Allah ta'budu illa iyyahu maka iyyahu adalah ya domir munfasil yang mabni dengan dhammah yang menempati kedudukan nasab kita lihat catatan kaki Dakarna ya kami telah menyebutkan fi masa ya pada penjelasan yang telah berlalu Ainda i'rabid dhamairi ya ketika mang i'rab domir-domir annal arjaha fid dhamiril murakkabi i'tibarul majmu'i min iya walawahiqiha domiron. Ya. Bahwa pendapat yang kuat, yang rojih, ya, menurut beliau, bahwa domir yang murokab Artinya domir yang tersusun dari dua kata. Ya, di sini misalnya iya dan ya. Atau iya dan kaf. Itu yang lebih roji, yang lebih kuat bahwa domir murokab ini itu menganggap ya gabungan antara iya dan ya seluruh lafat yang mengikutinya, misalnya iyahu, iyahuma, iyahum, dan seterusnya, ya, maka gabungan antara iya dan kata yang datang setelahnya itu dianggap sebagai domir, satu domir. Nah, domiron dianggap sebagai satu domir. Jadi iyahu adalah satu kesatuan domir. Bukan gabungan iya dan hu. Yaitu yang lebih rojih. Yang lebih kuat menurut beliau. Mengapa? Taisiron alat dari sinak? untuk memudahkan bagi pelajar ya ilmu nahwu. Ya, karena itu ya lebih mudah bagi kita mengambil pendapat yang lebih mudah. Nah, beliau telah menjelaskan hal tersebut. Wa aziduhuna dan saya akan menambahkan faidah di sini bi annal uqbari uqbariyya ya bi annal ya qad nassa fi bihi at-tibyanu fi i'rabil qur'ani ya, saya menambahkan bahwa al-ukbari itu telah menjelaskan dalam kitab beliau yaitu at-tibyanu fi i'rabil qur'ani ala anna hadha madhhabul kufiyyin bahwa yang seperti ini bahwa iyahu itu dianggap sebagai satu domir itu adalah pendapatnya madhab Kufah. Ya, dalam ilmu Nahwu. Ya, dalam Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Asaf Hatta Sabi'ata, pada halaman yang ke-7. Kita kembali ke atas. Wahada makna qawlihi, dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa dhuntisabin fisalin ila akhirih. Ya, yaitu eh, domir yang nasab, yang munfasil, dan seterusnya. Ai ju'ila domirul mutakallimi iyaya mithalan dil mansubil munfasili. Ya. Ju'ila domirul mutakallimi iyaya mithalan dil mansubil munfasili. Dijadikan domir mutakalim iya ya itu sebagai contoh untuk domir yang mansub dan munfasil. Amma baqil furu'i fa ma'rifatuha sahlatun. Adapun ya cabang-cabang yang lain dari iya ya, yaitu iyahu, iyahuma, iyahum dan seterusnya, maka mengenali domir-domir tersebut itu adalah perkara yang mudah. Walaisat amron muskilan. Ya, dan itu bukanlah perkara yang sulit. Ya, muskil. Wal alifu fi qawlihi ju'ila lil itlaqi. Dan alif yang ada pada ju'ila itu adalah untuk itlaq. Ya, berarti bukan alif ithnain. Ya, itlak itu adalah pembahasan arut ya, biasanya untuk menyesuaikan akhiran dari bait. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.